Dan ini termasuk zikrullah bahwa halakatul ilm min zikrillah azza wa jal bal huwa a'zamu zikrillah ta'ala bahwa menghadiri majelis ilmu termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan yang paling agung yang paling besar dari zikrullah subhanahu wa ta'ala seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Oleh karena itu, tentunya kita berusaha untuk senantiasa menghadiri durus yang senantiasa kita adakan. Dan ini termasuk bagian dari upaya untuk mengisi waktu-waktu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang biografi Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam rahimahullah taala di mana para ulama pada waktu itu datang kepada Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah dan menyebutkan sebuah hadis dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa beliau Syu'bah merupakan ulama besar dan termasuk pakar hadis. Bahkan beliau digelari dengan Amirul Mukminin fil hadis. Termasuk ulama besar yang senantiasa meneliti dan menelaah sekaligus menghafal hadis dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam maka suatu ketika beliau dibacakan kepadanya sebuah hadis. Dan beliau pada waktu itu tidak mengetahuinya. Tidak mengenal hadis yang dibacakan oleh para ulama tadi. Maka beliau pun mengatakan wah husnah. Ya, betapa sedihnya. Ya, betapa sedihnya. Beliau merasakan sedih dan tidak tenang ketika mendengarkan sebuah hadis yang beliau tidak pernah mendengarkan sebelumnya menunjukkan kurangnya ilmu jadi sekian ribu hadis yang telah beliau hafal ternyata belum ada apa-apanya masih banyak hadis yang belum beliau ketahui oleh karena itu dari sini ayol ikhwah rahimakumullah seorang talabul ilm seorang penuntut ilmu hendaknya merasakan sedih ya. ketika terluputkan darinya durus pelajaran-pelajaran ilmiah dalam kondisi memungkinkan untuk menghadirinya dan ketika seorang tidak merasakan sedih ya, ketika tidak menghadiri durus tidak menghadiri majelis ilmu maka menunjukkan dia belum bersungguh-sungguh di dalam talabul ilm dan tidak sempurna kesungguhannya kejujurannya di dalam menuntut ilmu kita perhatikan bagaimana beliau Syu'bah rahimahullah beliau merasakan sedih ketika mendengarkan sebuah hadis yang tidak beliau ketahui dan termasuk kenikmatan pula yang Allah berikan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk bisa tinggal di lingkungan Mahad dan menempatkan putra putri kita di ma'had sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian kita sebagai orang tua. Dan ini sebagaimana disebut para ulama bahwa termasuk amalan kebaikan dan termasuk amal jariah bagi orang tuanya yang tercatat sebagai orang-orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Mandala ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada orang lain kepada kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Oleh karena itu ketika para orang tua diberikan kemudahan untuk menempatkan putra-putrinya di ma'had, tinggal di lingkungan ma'had, menyekolahkan mereka di ma'had maka ini termasuk jasa besar ya, amalan besar menunjukkan kepada anak-anaknya kepada kebaikan dan dia para orang tua mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut setiap hadis yang dihafal oleh anak-anaknya setiap ayat yang dihafal yang dibaca oleh anak-anaknya maka orang tuanya pun mendapatkan bagian kenapa karena dia telah menunjukkan anaknya kepada kebaikan. Dan ini keutamaan dan harus disyukuri dan dipertahankan dan dimanfaatkan nikmat tersebut. Dan ini termasuk bahagian untuk memilih ya, teman-teman terbaik bagi kita dan anak-anak kita ya, sebagai harapan di masa yang akan datang sebagai generasi Islam yang terbaik mengerti tentang Islam dan Sunnah dan ini luar biasa ya terkadang kita tidak menyadarinya ya bukan hanya kita memberikan fasilitas ya menempatkan putra putri kita di mahad kemudian dibiarkan begitu saja namun niatkan ini bagian dari ibadah menunjukkan anak-anak kita kepada kebaikan man dalla ala khairin kafa'ilih barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut dan juga memilihkan anak-anak kita dengan teman-teman yang baik jalis yang saleh sebagaimana yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sering kita dengar muttafaqun alaih dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda innama mathalu jalisi salihi wa jalisi su ka hamilil miski wa nafikhil kir Sesungguhnya permisalan teman duduk yang baik yang saleh dan teman duduk yang buruk seperti pembawa minyak wangi dan pandai besi ataupun tukang las. Fahamilul miski imma ayuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba. Adapun teman yang baik yang diperumpang oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam seperti pembawa minyak wangi maka bisa jadi dia akan memberimu minyak wangi. Ataukah engkau bisa membelinya? Atau minimal engkau mendapatkan bau yang baik. Wa amma nafihul kir ya, imma an tahrika thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan muntinah. Adapun teman yang buruk yang dipermisalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti tukang las ataupun pandai besi, maka ada dua kemungkinan bisa jadi apinya percikan apinya akan membakar pakaianmu atau engkau minimal mendapatkan bau yang busuk dari ya, pekerjaan tersebut oleh karena itu asyur muslimin rahimakumullah Teman yang baik Jalisus salih Maka ini sangat memberikan pengaruh terhadap seseorang sebagaimana jali susu teman yang buruk ini juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan seorang muslim ketika seseorang dekat dengan orang yang saleh maka dia pun akan terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dari temannya sebagaimana pepatah Arab mengatakan manjalas janas barang siapa yang bermajlis dengan seseorang maka dia berusaha untuk menyamainya menyerupainya ya sahib sahib ya teman dekat itu akan menarik ya, temannya untuk seperti dia ya. maka ini Asyur muslimin rahimakumullah Maka demikian pula teman yang buruk. Ini juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan seorang muslim ataupun muslimah. Ya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing umatnya, terutama para syabab, para pemuda yang hendak menikah, maka hendaklah dia memilih ya, teman hidupnya dari kalangan wanita yang salihah, ya, mukminah, afifah, yang memelihara kehormatannya, muslimah, multazimah, yang kenal dengan agamanya, pengerti tentang tauhid dan sunnah. Dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadfar bidzatid din taribat yadah bahwa seorang wanita itu dinikahi kebanyakan disebabkan karena empat perkara yang pertama disebabkan karena hartanya kemudian disebabkan karena dia berasal dari keturunan yang baik Ya, kemudian yang ketiga disebabkan karena kecantikannya. Dan yang keempat disebabkan karena agamanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing para pemuda, membimbing umatnya ketika memilih pasangan hidupnya untuk mencari wanita yang memiliki agama. Kalau tidak binasa dia. Ya. Kenapa? karena ini yang akan menyertai dan mendampinginya ya. bisa jadi selama hidupnya ya. sehingga setiap harinya dia akan berjumpa dan akan bercengkrama berbicara ya, bergaul dengan istrinya sehingga kalaulah istrinya berasal dari wanita yang buruk akhlaknya demikian pula tidak mengerti tentang agama maka dia dikhawatirkan dan hampir bisa dipastikan ya, sangat terpengaruh dengan perkembangan akhlaknya menjadi buruk pula sebagaimana istrinya ya jangankan yang sepanjang hidupnya setahun dua tahun hidup bersama ya. Mujailah sesaat, bermajlis sesaat saja ini pengaruhnya luar biasa pengaruhnya luar biasa kita ingat bagaimana kisah seorang gulam Yahud ya. seorang pemuda dari Yahud di mana di masa hidupnya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkhidmah ya suka membantu Rasulullah alaihi salatu wasallam namun dia Yahud kafir maka ketika dia sakit maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya maka Rasulullah pun tidak menyanyikan kesempatan untuk berdakwah mengajak pemuda tadi kepada tauhid dan kepada Islam ya hulam qul la ilaha illallah wahai hulam ucapkan kalimat la ilaha illallah dalam kondisi sakaratul maut ya pada detik-detik ajalnya maka Rasulullah manfaatkan untuk berdakwah maka pemuda tadi pun melihat kepada ayahnya Yahudi maka ayahnya pun mengatakan kepada anaknya yang dalam kondisi sekarat, "Ati Abul Qasim." Taati Abul Qasim. Maka apa yang terjadi? Anak tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian meninggal. Subhanallah. Nikmat. Berapa jam Rasulullah bermajlis dengan pemuda tadi? Mungkin tidak sampai satu jam kalau kita melihat konteks dari hadisnya. Sesaat mungkin beberapa menit saja. Ya, namun memberikan pengaruh menjadi sebab dia masuk ke dalam jannah. Mujalatu sa'ah ya, bijalisi salih bermajlis sesaat dengan seorang yang saleh ternyata menjadi sebab dia masuk ke dalam jannah. Sebagaimana bisa jadi seseorang bermajlis sesaat saja menjadi sebab seseorang masuk ke dalam neraka. Kebalikan yang pertama. Ya kisah yang masyhur bagaimana Abu Talib ya, dalam kondisi sekaratnya didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula didatangi oleh dua tokoh besar Quraisy pada saat itu kafir Abu Jahal dan siapa Abdullah bin Abu Umayyah ya, di mana Rasulullah berusaha untuk berdakwah, mengajak pamannya untuk masuk ke dalam Islam. Ya amikul la ilaha illallah. Kalimatun wahajalika biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang dengan itu aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sampingnya pun ada Abdullah bin Abi Umayyah yang pada saat itu masih kafir. Demikian pula Abu Jahal. Ya, Seraya keduanya mengatakan, Atar kau amilati Abdul Muttalib. Apakah engkau Abu Talib membenci agamanya Abdul Muttalib? yakni agama kesyirikan, penyembah berhala. Maka Abu Talib pun lebih memilih dan condong kepada agama nenek moyangnya. Yaitu memilih kepada agama kesyirikan. Akhirnya dia pun meninggal. Huwa ala millati Abdul Muttalib dia meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib, agama kesyirikan. Maka ini Asyara muslimin rahimakumullah ya, Majlis yang sebentar ya, Ternyata menjadi sebab seseorang masuk ke dalam neraka bahkan kekal di dalamnya Oleh karena itu kita juga dari sini mengambil ibrah dan pelajaran ya, Jangan bermudah-mudahan untuk bermajlis dengan julasa usu teman-teman duduk yang buruk kecuali dalam rangka untuk menasihati ya dalam rangka untuk menasihati ya, memberikan pelajaran ya, dan itu peringatan kepada mereka adapun tanpa ada keperluan ya, sekedar untuk bermajlis dengan mereka ya, tanpa ada nasihat dan memberikan contoh yang baik kepada mereka mengajak kepada amalan saleh maka tentunya hal ini dihindari. Ya, dikhawatirkan kita justru terpengaruh dengannya. Ya. Dan seperti yang kita sebutkan bahwa teman yang buruk, teman yang baik ini sangat memberikan pengaruh. Jangankan manusia, ya. satu jenis, ya. hewan saja itu bisa memberikan pengaruh kepada seseorang. Ya. Orang, manusia, dari sisi asal penciptaan beda dengan hewan. Tapi hewan ini ketika dekat dengan seseorang bisa memberikan pengaruh. Ya, terlebih manusia. Ya. Dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Al-fakhr wal khuyala fi ahli al-ibil was sakinah wal waqar fi ahli al-ghanam." bahwa sifat kesombongan dan keangkuhan itu ada pada penggembala-penggembala unta. Dan sebaliknya kelembutan serta ketenangan itu ada pada penggembala-penggembala kambing. Coba dibedakan. Satu penggembala unta, satu penggembala kambing. Ternyata dua jenis hewan ini memiliki kebiasaan yang berbeda. Ya, kebiasaan yang berbeda. Dan ini pengaruhnya juga beda dengan para penggembalanya. Luar biasa. Rasulullah yang mengkhabarkan berita dari Allah Subhanahu wa taala dan itu pasti benar dan ini wakil nyata. Ya, kita melihat orang-orang yang dekat dengan unta ya itu kalau bicara saja mungkin satu masjid dengar semua padahal itu perbicaraan biasa teriak-teriak ya, teriak-teriak ya. nah dan mereka memiliki adat yang keras ya, sebagaimana kerasnya unta ya, unta itu keras ya, sebagaimana dagingnya panas ya. nah beda dengan gonam ya. beda dengan kambing. Maka ini juga memberikan pengaruh kepada orang-orang yang mengembalakannya. Padahal beda jenisnya, ya kan? Satu hewan, satu manusia. Ternyata memberikan pengaruh. Orang yang dekat ya, mengembalakan unta maka dia pun ya, memiliki watak yang keras sebagaimana kerasnya unta. Beda dengan orang yang mengembalakan kambing-kambing. Ya, itu kebiasaannya lebih lembut. Ya, Nah, tidak berwatak keras. Taib, maka ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Ya, ternyata memberikan pengaruh ya. hewan terhadap manusia. Ya. Jangankan hewan. Para ulama menyebutkan bahwa hatta benda mati. Ya. Benda mati, ya jamadat itu juga bisa memberikan pengaruh kepada seseorang. Ya. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum lelaki untuk memakai sutra dan emas? Betul? Iya. Ternyata para ulama menyebutkan di antara hikmahnya bahwa yang namanya emas demikian pula ya, sutra itu identik dengan kelembutan dan itu merupakan ciri wanita sehingga kaum lelaki dari kalangan kaum muslimin tidak diperbolehkan diharamkan untuk menggunakannya khawatir ya. sifatnya itu memberikan pengaruh ya. nanti seperti wanita ya. seperti wanita Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan umatnya akan bahayanya kaum lelaki menyerupai kaum wanita. Demikian pula sebaliknya. dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala ma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, la'ana Rasulullah ataupun kata beliau radhiyallahu taala anhuma la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-mukhannifina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa thumma qal akhrijuhum min buyutikum kata Nabi ataupun kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma semoga ataupun Rasulullah alaihi salatu wassalam melaknat ya, banci-banci yang mereka menyerupai perempuan dari kalangan kaum lelaki dan Rasulullah melaknat para wanita yang menyerupai kaum lelaki bahkan Rasulullah perintahkan keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian ya, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksudkan di dalam hadis ini laknat Rasulullah terhadap kaum lelaki yang menyerupai wanita yaitu para lelaki kaum lelaki yang berusaha menyerupai ya, para wanita dari sisi ya, bicaranya, kemudian gayanya, bukan asal penciptaannya harus dibedakan. Ya, karena ada sebagian kaum lelaki ya, semenjak lahir ya, dia ada kemiripan dari sisi sikapnya mungkin berbicaranya dengan kaum wanita dan ini Ya. bawaan bukan dibuat-buat ya. ada pun yang terancam laknat Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah kaum lelaki yang dia itu ingin ya, menyerupai para wanita para banci-banci yang sudah ditakdirkan sebagai laki-laki kemudian berusaha untuk merubah fisiknya demikian pula gaya bicaranya bahkan penampilannya seperti kaum wanita yang ini yang terancam laknat sebagaimana para wanita yang tidak puas dengan takdir Allah sebagai wanita dia pun ingin menyerupai laki-laki ya. apa bahasanya tomboy ya. kelaki-lakian dari sisi jalannya ya. garang kayak laki-laki ya. gak mau lemah gemulai ya, padahal wanita. Ya. Ini bahaya. Kalau itu penciptaan asal dia semenjak lahir, ya, mungkin kurang bermasalah. Namun yang jadi masalah ingin menyerupai kaum lelaki, padahal dia wanita. Ya. Nah, tanpa ada hajah, maka ini terancam naknat dari Rasulullah alaihi salatu Demikian pula dalam hal berpakaian. Ya. Ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Di mana Abu Hurairah meriatkan atau menyebutkan sebagaimana diriatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa beliau mengatakan la'na Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ata talbasu libsatar rajul. Semoga Rasulullah ataupun Rasulullah melaknat seorang lelaki yang memakai pakaian wanita. Demikian pula seorang wanita yang memakai pakaian yang menjadi ciri khas lelaki. Nah, ini, ya. mengapa demikian? Para ulama menjelaskan bahwa ini disebabkan ya, dikhawatirkan bahwa laki-laki ataupun wanita tersebut itu akan menyerupai lawan jenisnya. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa hatta benda mati ya. sampai benda mati pakaian bisa memberikan pengaruh kepada seseorang kepada seseorang meskipun tidak semuanya namun kebanyakannya ya. seseorang ketika berpakaian dengan pakaian seorang muslim ya. pakai jubah misalkan pakai sarung pakai peci, ya. kemana-mana dipanggil Pak Haji. Apakah dia berani ya, terang-terangan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi seperti itu? Ya. Kebanyakannya menahan diri meskipun ada kebiasaan buruknya. Ya. Ada kebiasaan buruk. Kenapa? Karena pakaian bisa memberikan pengaruh. Beda kalau dia ya, terbiasa dengan berpakaian ala preman, ya. kemana-mana pakai jeans, tambah lagi pakai pecinya bukan peci seorang muslim ya pakai apa itu pet ya. pakainya kaosnya oblong misalkan kelihatan ketiaknya jalan ke pasar maka mungkin ya. biasanya seperti ini akan mudah untuk bermaksiat kenapa dia tidak merasa bahwa dia adalah seorang muslim kenapa penampilnya sama maka dari sini, Aisyah muslim rahimakumullah ternyata pakaian bisa memberikan pengaruh kepada seseorang. Padahal nggak bisa ngomong. Ya. Padahal nggak bisa ngomong, tapi memberikan pengaruh. Oleh karena itu, apabila kita ingin terjaga dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan berusaha untuk baik, maka jaga dari teman-teman yang buruk. Cari teman-teman yang saleh. Demikian pula pakaian kita jaga Pakaian yang menandakan kita sebagai seorang muslim. Nah, bahkan bukan hanya itu kata para ulama. Bukan hanya manusia ataupun hewan ataupun benda mati yang bisa memberikan pengaruh terhadap sikap akhlak seseorang muslim ataupun muslimah bahkan sesuatu yang maknawi sifatnya abstrak maka ini juga bisa memberikan pengaruh kepada seseorang. Kok bisa? Iya. Ya. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya, kepada kaum muslimin, secara khusus kepada para orang tua untuk memberikan nama-nama yang terbaik kepada siapa? Kepada putra putrinya. Mengapa demikian? Karena itu bisa memberikan pengaruh bisa memberikan pengaruh. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ghayyara 'asiyah, isma 'asiyah. Ya. Bahwa Rasulullah mengganti seorang uh, mengganti nama seorang sahabiah yang bernama Ausiyah, artinya pelaku maksiat, ya. Ausiyah. Diganti oleh Nabi dengan Jamilah. Kata Nabi, anti Jamilah. Ya. Anti wanita yang cantik. Ya. Bagus. Ya. Kenapa? Karena bikin pengaruh. Kalau namanya sudah Alsiyah, ya. tidak bisa dibayangkan nanti jadi apa. Ya. Wanita tadi. Ya. Namanya sudah pelaku maksiat. <laughs> Alsiyah. Ya. Demikian pula Nabi sempat mengganti nama seorang sahabiah pula yaitu Barroh ya. dan ini ada unsur tazkiyah pujian yang berlebihan sehingga Nabi menggantinya dengan Zainab ya. Zainab ini itu putrinya Ummu Salamah ya. istrinya Abu Salamah sebelum dinikahi oleh Rasulullah alaihi salatu Zainab ini lahir di Habasyah ketika hijrah ke sana. Ummu Salamah dengan suaminya Abu Salamah hijrah ke Habasyah, kemudian lahirlah Zainab yang sebelumnya namanya Barrah diganti oleh Nabi SAW dengan Zainab. Zainab bintu Ummi Salamah radhiyallahu taala anhuma. Ini Asyur muslimin rahimakumullah. Sehingga ternyata sesuatu yang maknawi abstrak ya, tidak nampak ini bisa memberikan pengaruh ya sebagaimana dalam riwayat yang lain disebutkan ya, al Abu Wahab al Jushami radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya beliau bersabda inna ahabbal asma'i Abdullah wa Abdurrahman wa asdaquha Harith wa Hammam wa aqbahuha harb wa murrah. Bahwa kata Nabi, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan yang paling jujurnya adalah Haris dan Hammam. Itu orang yang rajin dan memiliki tekad yang kuat. Dan nama yang paling buruk adalah Harb. Perang dan murrah. Ya. Pahit. Ya. Jelek. Ya. Jadi jangan mentang-mentang namanya ke Arab-Araban kemudian asal ambil. Siapa namanya? Syaitan misalkan. Ya, ada disebutkan. Ya, seperti itu. Kenapa? Kan ada dalam Al-Qur'an. Ya, ada dalam Al-Qur'an. Iblis ada juga, ya kan? Firaun ada juga. Jangan sembarangan. Ya, oleh karena itu disebutkan bahwa Rasulullah sempat mengganti nama seorang sahabiah ya, awalnya syaitan diganti namanya ya, Abdullah ya, Abdullah nah dan ini terkumpul dalam kitab-kitab para ulama tentang nama-nama yang bagus maka ini Ashur muslimin rahimakumullah eh. jadi kesimpulannya bahwa ternyata banyak sekali ya, yang memberikan pengaruh kepada seorang muslim dari sisi akhlak demikian pula pergaulannya, sikapnya, terlebih agamanya. Oleh karena itu kita berhati-hati dalam hal ini. Ya. Kemudian, Aisyah muslimin rahimakumullah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan demikian pula Al-Hakim dan Ibnu Asakir dan hadis ini disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah dan beliau mensahihkan hadis ini dari Abdurrahman bin Syabal radhiyallahu taala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul bahwa kata beliau radhiyallahu taala anhu aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda innal fusaqa hum ahlun nar bahwa sesungguhnya orang-orang fasik mereka adalah ahlun nar penghuni neraka qalu manil fusaq para sahabat bertanya wahai Rasulullah siapakah orang-orang yang fasik yang terancam masuk ke dalam neraka sebagai calon-calon penghuni neraka. Qala an-nisa. Kata Nabi, an-nisa para wanita. Qalu para sahabat bertanya lagi. Awalasna ummahatina wa akhwatina wa azwajana. Wahai Rasulullah, Bukankah para wanita itu mereka adalah ibu-ibu kita, saudari-saudari kita, dan istri-istri kita? Qala bala. Kata Nabi, iya. Memang betul. Ya. Walakinnaha ida u'tina la yashkurna wa idza asabatna la yasbirna. Namun kata Nabi akan tetapi mereka apabila diberi maka tidak bersyukur dan apabila ditimpa musibah maka tidak bersabar perhatikan hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhabarkan kepada kita tentang siapa ahlun nar siapa mereka an-nisa Kata Nabi bahwa orang-orang yang fasik itu adalah penghuni neraka. Dan al-fisq ya, kefasikan asyur muslimin rahimakumullah idza utliqa ya, fal muradu bihi kabirah minal kabair. Apabila disebutkan secara mutlak ya, fasik al-fisq kefasikan maka yang dimaksud adalah kabirah minal kabair. Salah satu dari dosa-dosa besar. Sehingga seseorang dikatakan digelar dengan fasik apabila disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud siapa? Pelaku dosa besar. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat, ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الإيمان wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyan ulaika humul ulaikumur rasyidun akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada diri-diri kalian, jiwa-jiwa kalian wahai kaum muslimin, kaum mukminin, kecintaan terhadap keimanan dan Allah menghiasinya pada hati-hati kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan hati-hati kalian benci terhadap al-kufur wal fusuq wal isyan. Apa yang disebut Allah Subhanahu wa taala? Al-kufur wal fusuq wal isyan. Allah jadikan hati-hati kaum mukminin, kaum muslimin benci terhadap tiga hal ini. Yang pertama, kekufuran. Ya. Ini yang bisa mengeluarkan seorang dari keislaman. Dan yang kedua, fusuk. kofasikan Dan ini dosa-dosa besar. Dan yang ketiga adalah al-isyan, kemaksiatan. Dan ini as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun yang pertama al-kufur yang dimaksud maka di sini adalah kekufuran yang mengeluarkan seorang dari keislaman. Adapun dua yang terakhir ya, kefasikan dan al-isyan kemaksiatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah dosa-dosa yang tidak mengeluarkan seorang dari keislaman. Maka berarti yang dimaksud di dalam hadis tadi yang kita sebutkan bahwa Rasulullah menyebutkan dan mengkhabarkan bahwa penghuni neraka mereka adalah orang-orang yang fasik. Maksudnya siapa? Orang-orang yang terjatuh kepada perbuatan dosa besar. Ya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah siapa mereka? Maka Nabi mengatakan An-Nisa, para wanita. Maka para sahabat pun menanyakan kembali, bukankah mereka adalah ibu-ibu kita, saudari-saudari perempuan kita? Demikian pula istri-istri kita. Ya, kata Nabi, iya betul. Ya. Sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang siapa yang dimaksud dengan para wanita tadi. Sehingga yang dimaksud di dalam hadis tadi An-Nisa itu bukan An-Nisa secara umum bahwa seluruh wanita masuk dalam neraka. Oh bukan. Tapi yang diancam masuk ke dalam neraka adalah wanita-wanita khusus yang bersifat dengan sifat yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi jangan salah paham. Oh. Ya, hadisnya keras sekali. Kenapa? Para wanita semuanya masuk neraka. Kok bisa? Iya. Salah paham, ya. Makanya taklimnya dari awal sampai akhir, ya. Jangan setengah-setengah. Salah paham mengerikan. Ya. Bisa bubar nanti di rumah, ya. Nah, jadi yang terancam masuk ke dalam neraka, calon penghuni neraka dari kalangan para wanita adalah para wanita yang bersifat dengan apa yang sebenarnya Rasulullah SAW. Siapa mereka? Ida u'tina la yashkurna. Yaitu para wanita yang apabila diberikan sesuatu nikmat maka tidak bersyukur. Ya. Dan di sini kata para ulama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wassabi hafizahullah taala bahwa penyebutan nikmat di sini secara umum. Apakah nikmat tersebut yang memberikan suaminya ataukah ayahnya ataukah saudara-saudaranya ataupun bahkan orang lain tetangganya. Maka dia tidak bersyukur karena di sini lafadznya umum. Idza u'tina la yashkurna. Apabila diberi sesuatu berupa nikmat, maka dia tidak bersyukur. Wa qalilum mahum. Ya, wa qalil min ibadiyah syakur. Ya. Sungguh sedikit orang yang bisa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh sedikit. Nah. Dan syukur Asyar muslimin rahimahullah seperti yang disebut As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya kata beliau bahwa syukur adalah iktiraful qalbi bi ni'amillah wa tsana'u 'ala Allah biha wa sarfuha fi mardatillah azza wa jal bahwa syukur itu adalah pengenalan hati ya, seseorang terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala demikian pula pujiannya terhadap Allah atas nikmat tersebut dan penggunaan nikmat itu ke dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang diberikan nikmat ilmu, maka kenalilah bahwa itu dari Allah. Pujilah Allah dan manfaatkan ilmu tersebut untuk diamalkan. Ketika seorang diberikan nikmat berupa waktu, kenali bahwa itu nikmat dari Allah. Pujilah Allah dan manfaat waktu itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang diberikan nikmat berupa harta, kenali bahwa itu harta milik Allah, amanah dari Allah, pujilah Allah. Jangan kepandaian, keterampilan, keahlian yang engkau puji, tapi Allah Subhanahu wa taala dan manfaatkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kata Nabi juga disebutkan bahwa di antara sifat yang menyebabkan seorang wanita masuk ke dalam neraka Ida asobat la yasbirna. Apabila ditimpa musibah maka dia tidak bersabar. Ya, tidak bersabar. Dan berat masyur muslimin rahimakumullah menggabungkan dua amalan besar ini, asyukur dan as Namun barang siapa yang menghiasi dirinya dengan dua sifat ini maka dia adalah ahlul jannah. Ya, ahlul jannah dan dari hadis ini pula menunjukkan bahwa ketika seorang hilang dari dua sifat ini maka dia termasuk ahli nar billah. Dan dari sini pula menunjukkan kepada kita bahwa ya, para wanita itu memang membutuhkan bimbingan yang luar biasa dari orang tuanya demikian pula dari suami-suaminya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim ataupun fala yu'dhi jarahu wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhil'in fa inna a'waja shay'in min dhil'in a'lahu ya. Wa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in dhahabta wa in taraktahu falam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia ganggu tetangganya. Kemudian ketika berwasiat tentang larangan untuk mengganggu tetangga maka Nabi pun pindah kepada wasiat tentang wanita. Wastausu bin nisa'i Berikanlah wasiat kepada para wanita itu dengan kebaikan. Kenapa? Kata Nabi fa innahunna khuliqna min Karena sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya. Dan ketahuilah bahwa bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya ya luar biasa bengkok apa namanya tiga ya tiga pak ya. ini yang bengkok sekali ya nah sehingga kata Nabi apabila kalian wahai para orang tua para wali demikian pula para suami ya, berusaha untuk meluruskannya maka berarti mematahkannya yakni menceraikannya namun apabila dibiarkan, tidak pernah dinasihati, tidak pernah diajarkan, tidak pernah diingatkan, maka terus bengkok. Ya. Artinya apa? Terus menyimpang. Ya. Kata Nabi Wastausi Subidni Nisa Nabi ulangi lagi. Maka berikanlah wasiat kepada para wanita itu dengan kebaikan dan penuh kesabaran. Maka ini ma'asyur muslimin rahimakumullah Eh, beberapa ya, riwayat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya terkait dengan jali saleh demikian juga jali su demikian pula peringatan terhadap para wanita ya. Dan secara umum masyarakat muslim rahimakumullah yang namanya pakaian ya, yang namanya pakaian seperti yang kita sebutkan bahwa di dalam syariat ya, tidak menetapkan tidak merintahkan kepada kaum muslimin untuk memakai pakaian tertentu ya namun secara umum di sana ada batasan-batasan yang seseorang diperbolehkan untuk berpakaian dalam kesehariannya, baik muslim ataupun muslimah. Dan ini tentunya ada pembahasan tersendiri namun secara umum bahwa ketika syariat tidak menetapkan batasan khusus tentang pakaian bagi kaum muslimin dan muslimah, maka terkhusus kaum lelaki, maka mereka dikembalikan kepada urf, ya. dikembalikan kepada urf kebiasaan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syariat. Sehingga tentunya kita ya, diarahkan, diperintahkan oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa dan Rasulnya untuk berpakaian secara islami. Ya. Cirikan bahwa kita ada seorang muslim. Ya. Bahkan seperti yang disebut oleh Syalban rahimahullah, kalaulah seseorang dilemparkan ya, ataupun diterjunkan dari sebuah helikopter kemudian dia ditempatkan di kerumunan manusia maka sebisa mungkin dari situ nampak bahwa dia seorang muslim dari apanya ya dari pakaiannya ya oleh karena itu kita tidak diperbolehkan untuk berpakaian seperti pakaiannya orang-orang fasik kebiasaan pakaiannya para penyanyi pemain band ataupun mughni atau mughniat penyanyi laki-laki ataupun perempuan ataupun pakaiannya orang-orang kafir tidak diperbolehkan diharamkan terlebih para wanita tentunya di sana ya, ada hukum tersendiri tentang pakaiannya itu hijab muslimah ya berjilbab wallahu taala bisawab Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan memberikan manfaat. Wa akhiru da'wana rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.